Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir atau sebelumnya kita membahas tentang gerakan-gerakan yang boleh dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Di antaranya menghalangi orang yang lewat di hadapan. Tidak boleh kita membiarkan orang yang lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Yang kedua, adalah jika ada sesuatu yang membahayakan seperti ular atau kalajengking atau yang sejenisnya boleh kita untuk membunuhnya jika sesuatu ada sesuatu yang bisa kita gunakan di dekat kita. Kemudian boleh juga kita memperbaiki peci, serban, atau kain jika itu diperlukan. Boleh juga kita membawa, mengangkat atau meletakkan sesuatu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat cucunya, menggendong cucunya, beliau sedang sholat menjadi imam. Dan juga boleh juga mengisyarat dengan tangan atau dengan wajah atau dengan mata jika diperlukan. Jika ada orang yang bersalam kepada kita sementara kita sedang sholat, maka kita menjawab salamnya dengan gerakan tangan, kita angkat, kita bentangkan tangan kita, telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas. Kita lanjutkan. قوله ويفتح على إمامه ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة dibukakan bagi imam maksud dibukakan itu diluruskan. Jika imam itu kebingungan atau keliru, salah dalam bacaannya. Wa inna bahu syai'un fi salatihi jika terjadi sesuatu dalam solatnya, maka yang laki-laki bertasbih keliru misalkan dan perempuan tasfiq yakni menepuk tangannya tidak dengan suara Syekh mengatakan yaftahul ma'mun ma'mumu 'ala imamihi idhar tujja 'alaihi bi'anil tabasat 'alaihi al-qira'ah si ma'mum atau ma'mum membukakan bagi imamnya yakni membenarkan imamnya jika dia bingung atau keliru di dalam bacaan atau atau dia salah dalam membaca seperti apa ke ayatan atau ba'd ayat atau fatarku ayatin atau ba'd ayat atau ba'd ayat beliau yakni imam mungkin meninggalkan satu ayat atau sebagian ayat. Ya, dia baca ayat tahunya separuh. Lupa yang separuhnya. Lalu makmum membukakan yakni membenarkan bacaan imam. Awintaqala min ayatin la ukhra atau dia pindah dari ayat ke ayat setelahnya. Jadi satu ayat dilangkaui. Apa dasarnya dalam perbuatan ini? Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara fiha falubisa alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat satu salat lalu beliau membaca dalam salat itu dan terjadi sedikit kekeliruan di dalam bacaannya. فلما انصرف قال لأبي abi قال لأبي Ketika selesai dalam salat, selesai dari salat, beliau katakan kepada Ubay. Ubay kan? Ubay siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mempelajari membacaan salat kepada Ubay bin Ka'ab bacaan Al-Quran ya, kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Asalaita ma'ana. Apakah engkau solat bersama kami? Kala na'am. Ubay mengatakan iya. Kala fama mana'ak. Apa yang menghalangimu? Maksudnya, apa yang menghalangimu untuk memperbaiki bacaan? Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa idza naba amrun fi sholati sabbaha ar-rijal wa saffaqat nisa Jika terjadi sesuatu yakni kekeliruan maka yang laki-laki bertasbih subhanallah menunjukkan atau mengisyaratkan terjadinya sesuatu dalam salat atau kekeliruan. Yang wanita safq. Baik, kalau seandainya yang laki-laki sudah mengajarkan tasbih, apakah perlu mak eh, wanita untuk memberikan isyarat? Tidak perlu. Tapi kalau seandainya solat suami istri, ya pas solat sunat misalkan di rumah, solat uh, malam misalkan, atau terlambat sholat ke, ke masjid lalu dia sholat di rumah ya dengan istrinya keliru suaminya ya lalu apa yang dilakukan oleh istri adalah tasfiq dia pukulkan tangannya bertanda itu adalah mengingatkan ada kekeliruan terjadi dalam sholat. Apa dasarnya perbuatan ini? Dasarnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu marfu'an wa fihi idza nabakum amrun falyusabbihir rijalu wal yusaffih wal, wal yusaffihin nisa rawahu al bukhari apabila terjadi sesuatu maka hendaklah laki-laki itu bertasbih dan perempuan itu bertepuk. Tasfih, yakni tasfiq. Jadi membenarkan bacaan imam ketika imam itu keliru atau mengingatkan imam ketika imam itu keliru adalah perbuatan yang dituntut. Ya, perlu ada jika kita tahu kekeliruan imam, kita benarkan jika bacaan adalah dengan bacaan. Kalau seandainya dalam gerakan kita dengan ingatkan dengan tasbih bagi laki-laki, tasfiq bagi perempuan. Qauluhu wa in badarahu busaqun au makhatun وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه apabila terdesak oleh dahak atau oleh ingus dia lagi pilek ya keluar angka 11 jadi tarik ke atas bawah lagi dia terus bawah lagi wahwa fil masjid dia dalam di di masjid yakni sholat dia dalam serang sholat nih ya kemudian dia di masjid basaqa fi thawbihi. hendaklah dia membersihkannya atau dia meludah, meludahkannya ke pakaiannya. Ya. Dahak, air ludah, kemudian ingus itu suci. Ya, suci. Wa fi ghairil masjid jika di luar di masjid, tidak ada masjid adalah ke kirinya. Ya, dan dibenci kalau seandainya dia meludah ke depannya atau ke kanan. Contoh misalkan cabai terasa eh, potongan potongan apa namanya eh, potongan eh, eh, daging daging kambing misalkan ya keluar dari antara giginya. Nah, gimana? Mau ditelan? Mau dikeluarkan? Ya. Baik. Kita lihat. Idza badarahu buzaqun au busaqun wa huwa fil masjid basaqa fi thawbi tanzihan lil masjid min al aqdar. Kata Syekh Abdul Muhsin Abad beliau mengatakan apabila didesak oleh dahak ya maka eh, dia dalam masjid hendaklah dia eh, apa ludahkan di pakaian. Kalau seandainya dia punya sapu tangan, nah sapu tangannya dikeluarkan. Ya. Untuk apa gunanya? Demi membersihkan atau menjaga kebersihan masjid dari ya, pemandangan yang tidak baik. Walaupun itu adalah suci, ya, kan tidak baik meludah di masjid jadi kotor. Wa in kana fi ghairil masjid, jika dia di luar dari masjid di rumahnya misalkan ya basaqa an yasarihi dia ludahkan di sebelah kirinya idza lam yakun bijiwarihi ahadun jika seandainya tidak ada di samping kirinya orang ya kalau ada sampingnya samping kirinya orang ya jangan nutup mata ya au tahta qadamihi Au fi taubihi atau di bawah kakinya. Ya, dia meludah meludah ke kakinya, ke bawah kakinya. Atau di kainnya. Wala wala yabsuqu amamahu wala an yamini. Tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke kanan. Apa dasarnya dari perbuatan ini? Dasarnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna ahadakum idza qama fi salati fa innama yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antaramu jika dia berdiri dalam solat, mengerjakan solat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Robnya, sedang berbicara dia, sedang memohon dia kepada Robnya. Au Rabbuhu wa bainahu, au uh, yunaji Rabbahu. Au rabbuhu bainahu wa baina qiblati Atau Rabbnya antara dia dan antara kiblatnya. yakni seakan-akan dia di hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sedang sholat. Fala yabzuqanna fi qiblatihi. Janganlah dia meludah ke depan. Ya. Wala an walakin an yasarihi atau tahta qadamihi. Akan tetapi ke kirinya, sebelah kiri atau di bawah kakinya. Suma akhadha tarfa ya, kemudian dia mengambil ujung dari pakaiannya. Rida itu adalah kain yang menutup bagian badan di atas. Kalau kita lihat misalkan orang yang melaksanakan haji, dia memakai dua kain, kain di bawah itu namanya izar, kain di atas namanya rida. Rida itu kan panjang. Diambil ujungnya, ya, kemudian dia meludah di sini, kemudian dia ya, tutup. Atau kalau seandainya eh, dia pakai eh, sapu tangan ke sapu tangannya, ya, waradda ba'duhu ala ba'd, lalu dia lipat. Au yaf'aluha kada. قال أو يفعل هكذا رواه البخاري حديث ini diriwayatkan oleh Imam وحديثه آه، رواه البخاري طيب وحديث إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه رواه البخاري Orang mukmin sesungguhnya apabila dia dalam sholat dia bermunajat kepada Robnya maka janganlah sekali-kali dia untuk meludah antara dia uh, uh, uh, di hadapannya dan jangan pula kepada bagian kanannya akan tapi bagian kiri atau di bawah kakinya. Jadi kalau seandainya kita dalam kondisi itu ada tisu ya udah ditisu. Ya, atau kita dahak misalkan ya nggak mungkin kita menelannya. Nah lalu dikeluarkan, ditaruh di tisu, kemudian tisu itu disimpan lagi, masukkan dalam saku. Ya, tapi kan masih mending masukkan dalam saku daripada masukkan dalam tenggorokan. Baik. Qauluhu wa takrahu eh, wa tukrahu salatu eh, salatu ghairi ma'mumin إلى غير سترة ولو لم يخشى مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة مثل آخرة الرحل مكروه hukumnya salat orang yang Eh, bukan makmum kepada selain dari eh, tanpa pakai sutra. Apa maksudnya? Orang yang sholat bukan makmum, makruh hukumnya sholat tanpa menghadap ke sutra. Walaupun dia tidak khawatir adanya seseorang yang akan lewat. Seperti dalam kamar dia. Diyakinkan tidak ada orang yang akan masuk. Ya. Maka tetap tidaklah ke sutra. Mana sutranya? Dinding. Atau syai'in syakhisin. Sesuatu yang menonjol. Ya. Kursi, buku, tas, meja. batin seperti tombak. Ya, kalau seandainya di tanah kan bisa ditancapkan. Au dalik atau yang lain dari itu. Misal akhirat rahim seperti punggung pelana. Ya, pelana di atas uh, unta itu ada tempat duduknya, nah punggungnya itu. wa yusannu ayadnu minha dianjurkan kepadanya untuk mendekat kepada sutra tersebut jangan terlalu jauh dinding di sini dia solat di belakang tidak tapi hendaklah dia mendekat kepada dinding itu sendiri atau sesuatu yang membatasi dia apa dasarnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wayadnu minha wayadnu minha jika salah seorang di antaramu salat maka salatlah dia menghadap ke sutrah ya lalu hendaklah dia mendekat kepada sutrah itu di hadapannya ada sutrah tapi dia jauh enggak tapi hendaklah dia mendekat wa anha yasiran hendaklah dalam matan ini hendaklah dia sedikit bergeser dari uh, sutrahnya tadi. Jangan langsung di hadapan sutrahnya. Ini sebagian orang yang memandang seperti itu. Nggak boleh sutrah itu langsung di hadapan kita. Ya, tapi ada hanya miring sedikit. Ya. Li fi'lihi disebabkan perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam wa in ta'addara khattan khatta khattan apabila dia tidak memungkinkan untuk adanya sutrah minimal dia bikin garis satu garis wa idza marra man wa man wa min waraiha syai'un lam yak lam yukrah kalau seandainya ada sesuatu yang melewat di belakang sutra itu maka itu tidak Eh, tidak apa-apa. Fa illam takun sutratun aw marra bainahu wa bainaha imra'atun aw kalbun aw himarun batalat salatuhu. Jika dia tidak memiliki sutra atau lewat di hadapannya di depan dia ya atau di antara dia dengan sutra tadi lewat seorang wanita atau anjing atau keledai maka solatnya batal. Ini ungkapan dari Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Adabul Masyi ila Salah. Jadi kesimpulannya dari perkataannya dia adalah pertama eh, solat bagi orang yang bukan makmum tanpa sutra hukumnya makruh. Walaupun tidak ada yang dikhawatirkan adanya orang yang akan lewat ya dianjurkan untuk mendekat. Akan tetapi perlu sedikit miring, bergeser sedikit. Kalau seandainya kita sholat, taruhlah sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak langsung berhadapan. Kalau tidak dapat, minimal adalah garis. Nah, dan seterusnya. Kita lihat syarah Syekh Abdul Muhsin Abbad. Syekh mengatakan, Yusallil imam wal munfarid ila sutratin. Sang imam dan orang yang sholat sendirian, hendaklah dia sholat menghadap ke sutrah. Wasutratul imam, sutratun lil makmumin. Sutrahnya imam, itu adalah sutrah bagi makmum. Jadi masing-masing makmum tidak perlu ada sutrah. Tapi cukup sutrahnya imam. Jadi orang yang sholat menjadi imam, imam itu perlu ada sutrah di hadapannya. Atau orang yang sholat sendirian perlu masing-masing orang yang sholat sendirian itu di hadapannya ada sutroh. Apa dasarnya? Hadis Abi Juhayfa radhiyallahu anhu qal kharaj alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya fatwadda Nabi SAW keluar kami kepada kami pada waktu siang. Lalu didatangkanlah air wudhu. Lantas beliau berwudhu. Fasalla bina dhuhra wal asr. Lalu beliau salat mengimami kami. salat zuhur dan solat asr. Wabayna yadaihi anazatun. Di hadapan dia terdapat anazah. Ya, apa artinya anazah? Tombak kecil yang berada di biasa dibawa ditancapkan di depan. Anazah tulisannya dengan anzah sama, tapi bacaan berbeda. Kalau anz, anzun itu artinya kambing betina. Ya, jadi salah-salah baca bisa menjadi salah arti. Ya jangan-jangan bilang uh, sholat menghadap ke kambing gitu kan. Baik. Wal mar'atu wal himaru yamurruna bain eh, min waraiha. Wanita dan keledai lewat di belakang dari tombak kecil tadi. Ya. Hadis ini keluar dari Bukhari dalam hadis 500, nomornya 500 dan Imam Muslim hadis 1120. Yang kedua hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina Jika seandainya salah seorang di antaramu meletakkan di hadapannya seperti punggung pelana, falyusalli, hendaklah dia sholat. Wala yubali man marra tidak perlu dia hiraukan orang yang lewat di belakang itu. Ya. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk ada sesuatu kita letakkan di hadapan kita sebagai sutra. Ya. Kalau tidak minimal adalah dinding. Atau kalau kita misalkan musik yang besar, tiang ada ke tiangnya, carilah tiang. Atau minimal ada kawan di depan kita suruh dia, kawan tolong duduk di sini, saya mau sholat. Maka punggung dia kita jadikan sebagai sutrah kita. Ya. Nah, bukan kita sholat antara uh, kalau ada tiang kiblat ke sini bukan dari belakang ini, tapi ada orang sholat di sampingnya. Berdiri dia di samping tiang ini. Sementara di depannya tidak ada sutra. Ya, maka perlu kita memakai Sutra. Sutra tu kata Syekh Abdul Muhsin Abad, Sutra itu jidarun atau amudun wa nahwa wa nahwa wa nahwuhuma. Dinding atau tiang ya dan yang semisalnya. Au mithla muakhirat rahil atau seperti punggung pelana. Yadullu lidzalika hadis Talhah alladhi taqaddam. Yang menunjukkan ini adalah hadis Talha yang telah kita sebutkan di atas. Wa hadis Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musalli faqala mithlu muakharat rahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sutrah orang yang sholat. Beliau mengatakan seperti punggung Pelana. Nah ini rawahu muslim. Dan ini menunjukkan tidaklah ada sesuatu yang tinggi. Wahadisu khat sutratan. Hadis tentang membuat garis sebagai sutra Maka kita bisa kiaskan sejadah, tikar. Ya. Rawahu Abu Dawud. Hadis itu diriwayatkan Abu Dawud wa ghairuhu dan selain dari Abu Daud wa fi isnadihi majhulan. Di dalam sanad hadis itu terdapat dua orang yang majhul. Maka hadisnya dhaif. Ya. Kalau hadisnya dhaif tidak bisa dipakai untuk ibadah. Bagaimana kita beribadah dengan dasar yang tidak kuat? Ya. Dasarnya tidak diterima. Berarti sejadah belum cukup dijadikan sebagai sutra. Tikar belum cukup dijadikan sebagai sutra. Tetapi yang dijadikan sutra itu adalah sesuatu yang menonjol ya di depan kita. Ya, kurang lebih uh, 30 cm, kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Kalau seandainya di antara kita ada yang menjadi imam misalkan di salah satu masjid yang tidak ada sutra, jadikalah tiang eh, tiang mik itu ditaruh depan kita. Ya. Nah, itu dijadikan sebagai sutra. Di dalam permasalahan sutra ini terjadi perbedaan pandangan ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama dianjurkan. Akan tetapi kalau kita lihat dalil-dalil yang banyak, ya dalil-dalil yang banyak, Pendapat yang mengatakan membuat sutrah di hadapan kita sholat itu wajib. Pemandangan ya, pandangan ini atau pendapat ini lebih dekat kepada dalil-dalil yang ada. Ya, yakni wajib. Keluar dari khilaf. Bingung saya, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan wajib. Ya. Cara kita menyikapinya, ambillah yang terbaik. Mana jika masih kita memiliki ikhtiar, maka ambillah tetaplah kita berusaha sholat menghadap ke sutra. Di hadapan kita ada sutra. Baik. Beliau mengatakan eh, yang ketiga, wa musalli min sudratihi. Orang yang sholat tadi hendaklah dia mendekat kepada sutrahnya. Li hadis Sahal bin Sa'ad. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad قال كان بين musalli musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasallam al-jidar ممر Antara tempat solat Rasulullah dengan dinding seukuran ya, seukuran lewatnya kambing. Musalla orang mengatakan musalla itu tempat solat. Sejadah itu dikatakan musalla oleh orang uh, dalam istilah Arab. Dalam hadis yang lain kita dapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara dia berdiri dengan tempat sujudnya adalah tiga hasta. Nah, antara tempat berdirinya dengan dindingnya atau sutranya tiga hasta. Ya. Nah, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Baik. Hadis Sahal bin Sa'ad ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Uh, fi babi fi babin qadr kam yang bagi ayakuna bainal musalli wal sutrah di dalam bab yang menerangkan berapa ukuran antara orang yang uh, solat dengan sutrah ya dan juga diriwayatkan oleh Muslim hadis Sal bin Abi حثمة يبلغ به النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته Apabila salah seorang di antaramu salat menghadap sutra hendaklah dia mendekat. Dari sutra itu jangan-jangan sampai setan yang memutuskan salatnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Adapun hadis yang disebutkan tadi bahwa bergeser sedikit ya, hadisun inhiraf anil sutrah rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Miqdad bin Aswad wa fi isnadihi majhulun wa dha'ifun. Di dalam sanatnya terdapat orang yang tidak dikenal majhul wa dha'if. Ada juga orang yang lemah jadi argumentasinya untuk apa namanya e, bergeser sedikit dari sutra tidak kuat. Nah berarti tetap kita berhadapan dengan dengan sutrah kita kita letakkan di hadapan kita. Yang keempat, wa qata'a as-salatu wa qata'a as bimururi ats salatah. Dalla alaih hadithu Abi Hurairah. Salat itu uh, putus wa qat'us salat, terputus salat disebabkan tiga yang lewat. Sebagaimana ditunjukkan hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqta'us yaqta'us salatu wa yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu wa yaqi dhalika mithla mu'akhkharat ar-rahil." Rawahu Muslim. Salat itu terputus oleh wanita, keledai, dan anjing. Maksudnya apabila lewat di hadapannya. Ya. Dan itu bisa dijaga oleh seukuran uh, punggung pelana ya seukuran punggung pelana. Jadi kalau ada sesuatu kita letakkan di atas lalu di belakang itu orang lewat tidak ada masalah lagi dan tidak mengganggu solat kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan e, bermanfaat. Kita lanjutkan tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya. yang membatalkan itu tiga. Jika misalkan, maaf, kita sholat, nyelonong istri lewat ke depan kita. Atau eh, al-mar'ah di sini adalah mar'ah balighah. Wanita yang sudah balik. Ya. Adik kita misalkan, kita dan sholat lewat dia nyelonong di hadapan kita, batal sholat kita. Tapi kalau selain dari itu dari tiga tadi tidak. Seperti misalkan, uh, ya tentu dalam rumah nggak mungkin keledai kita nggak ada, ya anjing nggak mungkin gitu kan. Kucing lewat nggak apa-apa, ya artinya tidak membatalkan, walaupun kita berusaha untuk menghambatnya, ya. Kucing hitam enggak. Kucing hitam enggak. Nah, ya. Ya, pertama wanita haid itu maksudnya wanita yang sudah balik. Ya. Kalau anjing hitam saja ada hadisnya yang umum dan berarti itu anjing secara umumnya. Wallahu alam. Adapun anjing hitam dari sisi yang lain eh, Rasulullah SAW mengatakan fa'inhu syaitan. Ya dijelaskan oleh Nabi bahwa anjing hitam itu syaitan. Ya, wallahu alam. Ya. Kalau seandainya suami istri sholat di rumah, taruhlah sholat malam. Ini ya enggak? Keliru imam suami membaca. Bolehkah eh, istrinya memperbaiki dengan bacaan? Hah? Boleh asalkan tidak ketengaran. oh. Ah. Kalau memperbaiki tanpa didengar gimana cara memperbaikinya? Kalau uh, suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Nah, ketika kalau seandainya suaminya keliru dan dia hanya mereka aja, maka dia boleh membukanya atau membenarkan bacaan uh, suaminya. Sutra usahakan minimal adalah uh, 30 cm. Nah. Tidak, tidak, tidak benar. Bagi ini begini. Ini sutra. Kita taruh depan. Maksudnya sutrahnya ditaruh sebelah kanan sedikit. Jadi tidak langsung berhadapan dengan kita. Hadis ini daif. Berarti kembali lagi ke depan. Gitu loh. Ya. Kemudian tadi dikatakan digarisi. Hadisnya juga daif. Berarti garis tidak bisa dijadikan sebagai pengganti sutrah. Baik, ini pertanyaan dahsyat sekali ini. Misalkan ada anak menantu bersetubuh dengan ibu mertua. Apa hukumnya Pak Ustadz? Haram. Ini mer mertua itu adalah mahram. Sama dia menyetubuhi anaknya sendiri. Sama dia menyetubuhi ibunya sendiri. Ya, karena seorang laki-laki ketika dia menikah akad saja dengan istrinya, lalu dia ceraikan istrinya walaupun dia belum bersetubuh dengan istrinya, maka mertuanya adalah mahram ilal abad. Dia haram tuh nikah sampai selama-lamanya. Ya. Gimana, Bu? Siapanya? Sebenarnya istrinya tidak mesti dicerai. Ya. Akan tetapi kalau seperti itu perbuatan suaminya minta khulur Ya. Karena ini ada perbuatannya mungkar. Jika hal itu diketahui. Ya. Wallahu alam. Maka ini makanya subhanallah hikmah dari rajam itu ya dalam syariat adalah bunuh bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina agar fahisyah kekejian ini tidak menyebar ya semakin beratnya karena dia sudah merasakan yang halal. Kenapa dia harus mencari yang yang haram? Baik. Ustadz, apakah ketika anak kecil yang belum balik sholat dalam soft orang dewasa? Lalu kita mau masuk dalam soft tersebut. Apakah kita menggeser anak tersebut dan masuk ke dalam saf atau kita sholat di sebelah anak tersebut yang belum balik? syukuran. Anak yang belum balik ada dua. Yang sudah memayiz, yang belum memayiz. Jika anak itu belum memayiz, yakni umurnya tiga tahun, empat tahun, lima tahun, belum mengerti, sholatnya masih main-main, ya, maka jangan diberdirikan di saf. Tapi kalau seandainya anaknya sudah mengerti, sudah memayiz, umur 7 tahun atau enam tahun tapi sudah mengerti, maka sholatnya sudah sah. Jika sholatnya sudah sah, maka tidak perlu digeser karena tidak ada yang menghalang Sholatnya sama dengan sholat orang dewasa. Ketika anak kecil yang belum balik ingin melewati saf, apakah kita wajib menghalanginya juga atau memberi isyarat? Ya, iya, dihalangi juga. Ya. Kemudian kadang-kadang Eh, kita juga harus ingatkan eh, kepada anak kita tidak boleh lewat di hadapan orang sholat gitu. Ya. Kalau seandainya kita tidak kita halangi tetap juga dia nolong misalkan setelah sholat kita ingatkan bahwasanya tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ustadz kalau kita dilarang orang tua berpakai berpakai muslimah, bagaimana sikap saya? Biasanya saya berpakaian biasa-biasa, tapi suami menyuruh berpakaian muslimah. Bagaimana sikap saya? Orang tua bilang suami itu orang lain. Kalau saya tidak ikut perintah orang tua, gimana Ustaz? Ya, kalau orang lain kenapa diserahkan anaknya? Ya. Pertama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan kepada seorang makhluk di dalam berbuat maksiat, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang, orang tua kita menyuruh kita untuk tidak berjilbab, tidak boleh kita taati. Tapi menolaknya dengan cara cara yang baik. Kemudian suami jika dua keperluan yang bersamaan suami membutuhkan istri. Orang tua membutuhkan anaknya yang perempuan tadi. Mana yang lebih dihulukan oleh istri? Suami. Ketaatan kepada suami lebih didahulukan ketimbang ketaatan kepada orang tua. Karena ketaatan yang diikat oleh perjanjian lebih diutamakan ketimbang eh, ketaatan yang diikat oleh tali darah. Orang tua sudah menyerahkan kepada kepada suaminya dengan akad perjanjian. Malahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayum ra'atin salat khamsaha وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي باب شئتي Wanita manapun juga, jika sholat lima waktu sudah dikerjakannya, puasa Ramadan telah dilakukannya, dia menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga Anda sukai. Nah, tidak disebutkan mentaati orang tuanya. Ya. Nah, ketika seorang perempuan sudah menikah maka jalur dia untuk masuk surga itu adalah melalui ketaatan kepada suaminya. Tapi kalau seandainya belum menikah, tentu orang tuanya ya lebih didahulukan untuk segala ketaatannya. Nah, ini sekarang ini berbeda. Anak perempuan yang belum menikah, pacarnya lebih ditaati daripada dari orang tuanya. Ya, eh, ini nggak boleh. Nah, nah jadi kalau kita lihat ada di antara wanita yang rancu dalam memahami ini. Rancu memahami ini. Ketika hadis man ahaku uh, eh, man ahaku bi, bi husni suhbati qala ummu Summa man qala summa ummu. Summa man qala summa ummu. Ya. Dalam hadis yang menerangkan uh, yang ke, yang keempatnya summa abak. Ya ummak, summa ummak, summa ummak, summa abak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sang siapa yang bertanya? Laki-laki yang bertanya. Ya, siapa yang berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku? Katanya ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Ini laki-laki. Ya. Si laki-laki lebih mendahulukan ibunya atau bapaknya, orang tuanya ketimbang dari anak istrinya. Di sini juga terjadi kerancuan. Sang istri merasa dia harus didahulukan ketimbang dari ya, orang tua dari suami. Sehingga ketika orang tua suami datang ke rumahnya, dia merasa disaingi. Ya, disaingi oleh mertuanya. Seharusnya dia berhak lebih berhak untuk ya melayani, meladani mertuanya. Nah, sebaliknya hadis ini bagi istri atau wanita yang sudah beristri bersuami ya tidak bisa dipakai. Kenapa? Ya lebih diutamakan adalah suaminya. Dan banyak hadis Ketika seorang wanita dibawa oleh, oleh bapaknya mengadu kepada Rasulullah bahwa anaknya tidak mau menikah, lalu dia katakan, saya tidak mau menikah sampai Anda menyampaikan kepada saya apa hak suami yang harus saya tunaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya wajah suami itu luka, lalu dijilatnya, atau hidungnya melelehkan nanah, lalu dijilatnya, ya maka itu belum membayar hak suami. Ya bukan berarti disuruh istri untuk menjilatnya tidak, tapi begitu besar ya, begitu besar hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Nah, apalagi kondisi kita di Minang. Ya. Yang perempuan lebih agak berkuasa ditambah lagi tinggal di rumah orang tua. Orang tua, istri ikut andil malahan dia yang lebih di atas. Sang istri, si istri taat kepada ibunya. Ya, sehingga mengendalikan rumah tangga itu adalah mertua. Ini nggak benar. Ya, seorang ibu dan bapak ketika dia sudah menyerahkan anaknya kepada seorang laki-laki yang diridainya, ya, maka dia tidak boleh ikut campur. Dia adalah pihak ketiga. Pertama, kedua adalah suami istri. Ya. E, keluarga baik bagian dari laki-laki atau perempuan itu adalah pihak ketiga. Jika terjadi perselisihan antara suami istri, jangan dibawa kepada keluar. Ya, karena sangat rentan kalau seandainya sudah dari luar itu masuk ya eh, hal-hal yang sangat memudahkan terjadinya perpecahan antara suami istri. Wallahu taala alam mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.